Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. oke. Anak cerita Kang, sekarang negeri Cina. Lah sing jenane negara Cina jare zaman jaman biyen-biyene kuwi kan ana sing jenane dewa ya. Dewa Dewane gue pati selara. Anak dewa 19, dewa bujana, dewa matahari, dewa bulan, dewa udan, tekan dewa pencabut nyawa biana. Nah, <laughs> iki nang negara Cina cerita-ceritane anak wong tua, umurnya sekitar 85 tahunan lah. Wong lanang ki wong kaki-kaki kena penyakit stroke Jara dokter sing meriksa sih cara mau nganu kena penyakit stroke tronton. Wah, sing cokan wani semen kayak lo, Wah. Lah, cita cerita nenang rumah sakit sekarat arep mati ke kaki nek. Lah barang lagi sekarat kue kanan kanan kue ditekani nang aring dewa penyabut nyawa. Wah. jal kayak apa yo tiri keju, Eh, kaki nek, apa kau cerita ya? Tengok ke ngabek kan aku jono apa Tak mati kok mriwek kowe. <laughs> Nyona bingung banget kayak konyol kalian kalian harus mati loh kayak gara-gara kena penyakit setruk kayak nyongko aduh aduh lah tulungi lah kue siapa kue nyong lagi sekarat ya nyong lagi sekarat ya <laughs> lagi sekarat ya Perkenalkan, nama saya Dewa Pencabut Nyawa. Ayo kowe. <laughs> Masa ora sidakna kowe siap-siap bae kowe arep mati kowe. <laughs> Bah, cepet kaya kowe jala jala. Masa nyung mati kasih ah. Walau jakunya nembe lahir winginane tenar mati seke. Oh, lahir winginane digenmu umure bulu lima tahun kok. <laughs> Lah apa kowe karep kowe? Aja mati siki salah, deh Pak. Ah, Jangan sih kepengen bucang deh bang bojone yo ben mati wingi. Ulangan setahun gak nyuwat nusul lah, Cah. Dan nyung kapan ge udah menikmati masa dudane nyong. Tulungi lah nyong aja mati dipit lah, pak. Wah, kau njaluk tulung mana aja mati dipit lah saya bunga na saya bu <laughs> ade Pak, ya, duitnya saya bu mandan sama Mas sendiri nggak bisa jadi dewa lah. Aja sekarang main dewa kayak gue lah, wong dewa ya kok jaluk duitnya saya bu proku apa sewu? Terus oh, rewel kuat mati sih kan, mati ngemben gue nggak apa-apa ya. ge. Lah yang ini iya, karena mati ngemben lah, ya ini tuh bayar mainan nyong lah sewu ya gelem lah, wong ini mulai juta pinter bayar mainan nyong asal nyong gue aja mati sih lah, Pak dewa. Oh ya wes, kau saya bu maring nyong, kok udah pergi tak dawak nemaning selama tahunan lah, gelem ora. Lah ya aja selama tahun dong lah ya selama tahun dalam banget lah. Aja selamat tahun tok lah, Pak Dewa. Tambah maning nggak lima Pak. Satu saya tahun manding, eh kowe to. Eh, eh ki kaki ngene ki kaki lagi sekarat apa lagi nang aling pasar legean malah nyang-nyangan lagi sekar parwe priwe Kak? Nah, mong nana mong tuku yang nyang lah ya patut patuten aja. Ya, ki anu dodol-dodolan ki kaki ngene terus karep dhewe kae kowe. dia anu pengampunan ki masalahe Rika kowe sudah setia banget kau bojone Rika wis ana sudah tahun kunjul. Jadi ki kepala dewane mandane man ki. Dene tambahan selawet tong maning gori kau urip. Gelem apa ora ki? Lah ya apa ora jadi ditambahi maning ku aja awet tok lah. Ya eh, gelem apa ora kek? Wah, ya wis lah bodo lah, sing penting aja mati siki lah. Ah, ah, ah, ya wis cepet nang aja. Nangis bae kaya kowe. Nangis. Ora urip uripane. Wah, cita cita nek barang wis kaya kowe ternyata kita takine urip maning, Kang. Urip maning jan urip maning, mone jan wis karat. Lah barang wis urip manding, kita kine kowe rumangsa bawa uripe kowe sing mandan dawa, lawe taunan sih. Wah, eh sing kena nggo duda kowe lho ya, bisa menikmati masa-masa dudanya. Lagi wong anu wong kemaruk banget, tadi akhirnya kakine apa? Wis ngerti lamun umure kira-kira si ana selawe tahun manding, operasi plastik. <laughs> Wah. Yo ya operasi jare mau njaluk rai sing kaya Hengki Kurniawan. <laughs> Wah. Olah kakine, kakine. Tapi ya wong anu dokternya nerima bayaran bilang-bilang ya gelem baik kowe akhirnya kakine dipoles dadi Hengki Kurniawan dioperasi, diklebet ke teh, cungure dicopot, dicacake dibentuk maning sing mancung. Lambene sing mau ketang keringan kodok dicacak, di blender langsung dibentuk maning jadi kayak lambene Hengki Kurniawan wah ngantek rambut-rambutnya sih jangan mau anu botak-plotak ayo ya kita daur ulang maning campur duk kena rong kresek ditatani maning nang doktere dadilah rambut gondrong wah persis kayak Hengki Kurniawan dah ayo Kang barang wis rampung uli operasi ke cita-citanya kakinya wis siap ke arep mari ngalung alun arep ngengsreng ke la la la la la la la la la la Aku wis tadi wong enom maning Raiku kaya engki kurniawan Aku warap ngengsreng mari ngadun-adun Sisiran dipit Nganggo parem dipit Kon mandan kaya hengki Cewek-cewek Mendekatlah padaku Aku si kiwis tadi Bujangan maning Ya sik sudah <laughs> Nyong Raine sih wis ganteng maning wis enom maning Gara-gara dioperasi plastik Alhamdulillah Ya saatnya nyong ngarep seneng maring alun-alun jajal Kira-kira anak-anak bandangan apa ora Nyong ngarep gulet sing ya Kayak ngapa ya bandangannya ya Ya siapa bayang kok mas ketemu nih lah, ketemu blebuk ya karena blebuk, ketemu nih blorok ya cukup blorok. Kok apa sama saya itu pandangan kayak Megan ya tak arah mana nyong sing penting nyong eng sereng maning dadi kayak bong enom maning wah. Selamat tahun maning yo uripe nyong wah. dar Geng kok pandangan nih, ya. Oke, aku siap harus siap. Di motorku, motorku, di motorku ini motorku. Belalang tempur. Dah, temenan kayak Kang Yu. Dadi ini barang wis dioperasi plastik langsung ngengsreng numpak motor. Motornya jenane belalang tempur kayak motornya Satria Baja Hitam biyen. <laughs> Wah, langsung ngengsreng maring alun-alun tapi ternyata orang di nyana nyana barang apa perapatan damalang ketabrak truk mati <laughs> oh ala ngomongnya murah selama tahun maning malah ketabrak truk nangaring perapatan damalang mati gludak dikubur dan nang kubur ketemu karo dewa pencabut nyawa sing wis janjene ngawe urip selawe tahun maning maring yakine wah nang kuburan ketemu jajal tiliki kaya ngapa aja wah eh dewa pencabut nyawa karep kowe mriwe sik kowe ya karep apa jane nantang apa mriwe kowe kowe kowe lambene kowe ora dindel kowe kowe kowe lambene 100 kowe lambene kowe jan eh, kurang ajar kau mrene wong tua kowe ya yen apa-apaan ki dodok ngomahe iki kak <laughs> dari cara patok penginannya lagi nyong sekarang nang rumah sakit bukan kasih janjane nyong artinya urip selama tahun maning atau tak pelalai nyong operasi plastik dari hengki kurniawan Wong nange muti umurnya nyong sida wae selama tahun maning isih kena go eh nembar makan taringan mandun malah ketabrak truk mati lo itu apa ki ari kanjeng nyambut nyawane nyong ki karep apa Hahaha. <laughs> walah dan cabut cabutnya wane nangaring perapatan dan malang rika ya <laughs> mabe mabe kon mulane maning-maning aja operasi plastik dan orang kental tak cabut bae tak cabut bayang enggak enggak enggak ngerti nek rika gue sih nang rumah sakit sekarat minane ya harus tidak cabut tuh. <laughs> sorry lah ya ora kental minane mabe tidak operasi plastik kon <laughs> oh. Dikilmu oh, dewa pencabut nyawa lengup. Maning-maning kowe nek gak nyambut awane takon dp Aja kaya mbeduli suket wah kabeh dhewek kayak gue lha piye wis mati kene wis mati ya. seorang ya. iso urip mati ya Oh alah. Kowe dia ngomong Gila mau operasi plastik tidak ya mensyukuri apa sih wis dinenang sing gawe urip. Wah, wah, wah. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah uh, curahan perasaan dan humor.